Serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-29 dengan judul Reinkarnasi. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. kedua ke-23 ini menampilkan Mas Yoko sebagai Raden Burangrang, Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, M. Abud sebagai Prabu Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Priscilia sebagai Kinanti, Edi Dosa sebagai Begawan Agung, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Raden Burangrang yang terpikat pada kecantikan anting Wulan membantu wanita itu menjauhi tempat mereka semula yang telah diketahui oleh Prabu Purbaya dan Cempaka. Di sebuah tempat yang cukup tersembunyi, Raden Burangrang mencoba menolong menyembuhkan luka dalam anting Wulan. Tetapi karena terganggu pemusatan pikirannya, anting Wulan justru menjadi semakin parah. Raden Burangrang yang menjadi menyesal kemudian memusatkan seluruh perhatiannya pada wanita itu sampai ketika hari menjadi terang. Celaka. Oh, oh, benar-benar gila. Aku, aku benar-benar pantas untuk mati. Tadi malam pakaian atas wanita ini. Aku, aku pantas mendapat hukuman. apa bodohnya aku. Aku akan menerima sebesar apapun kemarahannya. Kemudian mencoba untuk merapikan pakaian Anting Wulan. Mengingat keadaan Anting Wulan sudah jauh membaik, Raden Burangrang melakukan hal itu dengan sangat hati-hati. Sambil bersandar di batang pohon besar, Raden Burangrang memandangi Anting Wulan yang tidur dengan nafas yang teratur. Dan beberapa saat kemudian, bersama bayang-bayang manisnya, Raden Burangrang yang telah terlalu capek itu pulas tertidur. yang terjadi dengan pemuda itu? Mukanya, mukanya matang biru. Ada darah kering di sela-sela bibirnya. Apakah, apakah ada seseorang yang akan menggangguku? Dan, dan pemuda itu membelaku. aku Tapi aneh, mengapa lukanya hanya di sekitar wajahnya saja? Apa yang sesungguhnya telah terjadi? Ah, aku tidak boleh membuang waktu lagi. Akan kutanyakan kelak. Tapi, Aku saat ini harus segera mengembalikan kekuatanku dahulu. Anting Wulan duduk bersila, memusatkan seluruh perhatiannya pada tenaga saktinya. Ia mulai mencari dan mengumpulkan tenaganya yang telah tercerai-berai akibat luka dalamnya beberapa saat yang tidak berapa lama kemudian Anting Wulan membuka matanya. malam, saya telah melakukan kesalahan, Nyai. Ketika saya mencoba untuk menyembuhkan luka dalam Nyai, pemusatan pikiran saya terganggu, Nyai. Hingga tenaga sakti saya justru menyerang Nyai, hingga membuat Nyai menjadi semakin menderita. Oh. Lalu, apa yang kemudian terjadi pada diriku? Uh, saya, saya yang bodoh dan tolol ini khawatir, Nyai. Nyai menjadi celaka. Kemudian, kemudian saya mencoba memperbaiki keadaan jalan darah Nyai. Saya saya mengurut di sekitar punggung Nyai. Karena itu saya terpaksa membuka sedikit pakaian bagian atas Nyai. Kau kau berani patahkan tanganmu. Iya. Silakan Nyai. Saya justru merasa sangat bahagia jika Nyai memukul saya pukulan dan tamparan saya ini rasanya masih kurang berarti. Masih kurang pas jika bukan Nyai sendiri yang melakukannya. Ayolah Nyai. Ayolah. Kenapa Nyai turunkan tangan Nyai? pukulah dan lepaskanlah semua rasa penasaran Nyai itu. Saya memang pantas untuk dihukum Nyai. Tapi apakah yang kulakukan selain itu? Kau kau tidak menyentuh Uh, tidak, Nyai. Saya tidak berani. Tetapi... Tetapi pikiran saya ini memang kurang ajar, Nyai. Dia... Dia yang bersalah, Nyai. Karena itu... Dia ini... Pikiran saya ini perlu dihajar, Nyai. Cukup! Cukup! Kenapa, Nyai? Kenapa Nyai minta saya menghentikan? Nyai ingin melakukannya sendiri, lakukanlah Nyai. Anting Wulan menutup wajahnya dengan kedua belah tangannya. Tiba-tiba saja ia teringat pada suaminya Raden Saka Palwakuna saat-saat sebelum ia menikah. Betapa suaminya begitu mendambakan dirinya hingga rela merangkak untuk memohon cintanya. Tetapi kini suaminya telah disingkirkannya. Ia menjadi semakin merasakan kesalahannya, merasakan betapa tersesat dirinya. Kenapa Nyai? Kenapa Nyai menangis? Kenapa Nyai tidak jadi memukul saya? Nyai harus memberikan hajaran pada saya. Ayolah, Nyai. Ayolah. Nyai, berhentilah menangis. Kau, kau tidak bersalah. Kau adalah seorang pemuda yang baik. Kau seorang pemuda yang jujur. Tapi, tapi saya, saya sudah berani. Itu memang harus engkau lakukan. Dan aku seharusnya malah berterima kasih padamu. Aku berterima kasih padamu. Oh, jadi, jadi Nyai sungguh-sungguh tidak marah kepada saya. Nyai, apakah itu benar? <laughs> Iya, tidak ada alasan bagiku untuk marah padamu. Oh, terima kasih, Nyai. Terima kasih. Kenapa engkau berterima kasih? <laughs> Iya, saya saya khawatir Nyai marah. Dan dan kita tidak dapat berkawan, Nyai. Apakah engkau lupa? Bukankah engkau harus segera kembali? Kau katakan, Eyang Guru memerintahkan untuk menunggunya di tempat itu tadi malam. Oh, iya, iya Nyai, saya harus kembali. Saya permisi Nyai, saya permisi. Tunggu dulu, uh, bolehkah aku tahu namamu anak muda? Oh, iya, kita belum perkenalan Nyai. Hmm, namaku Burangrang, Nyai. Hmm, Burangrang. Gunung Burangrang. Namamu bagus sekali. Menurut Eyang Pegawan Sokayana, kakek memberikan nama itu karena mengharapkan aku menjadi seorang pemuda gagah dan tegar. Setegar Gunung Burangrang. <sighs> Mungkin, mungkin aku telah mengecewakan mereka telah mengecewakan mereka. Tidak. Kau tidak mengecewakan mereka, adik Purangrang. Kau adalah seorang pemuda yang gagah. Kau seorang pendekar yang pilih tanding. Ah, Nyai, berapakah usiamu, Nyai? Ada apa, adik Burangrang? Usiaku saat ini 23 tahun. Aku kira usiamu pun tidak melebihi usiaku. Karena itu, sudah sepantasnya engkau memanggilku kakang. aku jauh lebih tua darimu, adik Burangrang. Usiaku sudah 27 tahun. Dan aku sudah mempunyai anak yang berumur 6 tahun. Aku memang pantas memanggilmu dengan sebutan adik. Oh ya, apakah engkau sudah mengetahui namaku? Uh, su sudah, Nyai. <laughs> Lalu mengapa engkau masih juga menyebutku dengan panggilan Nyai? Kau bisa memanggilku dengan sebutan Kakak Wulan? Baik, baiklah, uh, Kakak Wulan. Nah, sekarang kembalilah. Engkau tentu sedang ditunggu-tunggu eyangmu dan juga adikmu Kinanti. Uh, dan sampaikan salam dan terima kasihku padanya. Uh, baik, permisi Kak Wulan. dan melangkah meninggalkan anting bulan yang masih bersila di rerumputan. Tetapi baru beberapa langkah, tiba-tiba ia menghentikan langkahnya. Terasa ada sesuatu yang sangat berat untuk ditinggalkan. Ada apa adik Purangra? Apakah ada sesuatu yang ingin kau sampaikan padaku? Uh, iya, iya Kak Wulan. Uh, aku, aku merasa berat meninggalkan engkau dalam keadaan seperti ini. Biarlah. Biarlah aku menemanimu sampai keadaanmu pulih seperti sedia kala. Tetapi eyangmu Mereka tidak akan apa-apa. Kami tinggal di daerah yang tak jauh dari tempat ini. Di sekitar kaki Bukit Gunung Mangun. Baiklah jika begitu. Aku pun berterima kasih. Kau mau menemani dalam keadaan seperti ini. Mungkin baru besok aku dapat mengembalikan kekuatanku kembali. Seperti sedia kala. Tidak menjadi soal, Kak. Aku aku sudah bukan anak kecil lagi. Aku sudah dewasa, Kak Ulan. Baiklah. Kau berjaga-jagalah di sekitar tempat ini. Aku akan mencoba mengembalikan kekuatanku dengan bersemedi. Hup. Raden Burangrang tersenyum, hatinya berbunga-bunga karena masih tetap mendapat kesempatan untuk mendampingi wanita yang telah membuat hatinya porak-poranda. Sambil tetap memperhatikan anting Wulan, Raden Burangrang berhasil menangkap beberapa ekor burung yang melintas di angkasa dengan lemparan batu. Setelah menyiapkan air di tempurung, pemuda itu kemudian membuat perapian untuk membakar hewan tangkapannya. di Lura dan Burangrang yang tengah digundahkan oleh asmara dalam hatinya. Sekarang marilah kita mengikuti kembali kisah perjalanan Prabu Purbaya yang tengah mengejar Lastri bersama dengan permaisurinya Cempaka dan pegawan Sukayana. kita berhenti di sini, Kek. Hup! Cukup sudah kita berkeliling setengah malaman. Lihatlah, hari sudah mulai terang. Aku kira kakek pun sudah menjadi lelah. Juga engkau, Dinda Cempaka. Kanda sendiri bagaimana? Ah, ya, tentu saja. Aku pun lelah sekali. Kita bisa beristirahat di sana, di bawah pohon itu. Kau benar, Tuan Purbaya. Ah. Entah mengapa, Kanda. Kekhawatiranku kali ini terhadap wanita itu jauh lebih berbahaya daripada Resi Amista yang menguasai Aji Rawarontek. Ah, Rawarontek? Kalian pernah menemukan lawan yang menguasai Aji Rawarontek? Benar, Kek. Tetapi kami berhasil mengatasinya. Kami telah menggantung tubuhnya yang menjadi mayat segera sebelum ia bangkit kembali. Kami menggantungnya di atas pohon kelapa. Oh, oh, oh. Apakah kalian yakin mayat itu tidak akan bangkit lagi? Kami telah menunggui mayatnya hingga sehari semalam. Oh, oh. Tapi aku khawatir jika suatu ketika ada yang merasa kasihan dengan mayat itu lalu menurunkannya. Karena kemampuan dari Aji itu untuk bangkit kembali sesuai dengan kemampuannya mendalami Aji tersebut. Tetapi peristiwa itu telah terjadi pada enam tahun yang lalu, Kek. Oh, Oh, jika begitu, mungkin lain persoalannya. Ah, persoalan yang kali ini kita hadapi hmm, memang jauh lebih berbahaya daripada Aji Rawarontek. Lawan yang kita hadapi kali ini mampu menyebarkan angkara murka secara halus dari tempat yang tersembunyi. Jika persekutuan mereka telah sempurna, ah, dan nampaknya hal itu sudah mendekati. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya, Kek? Uh, tidak ada jalan lain. Sebaiknya sekarang kita lihat ke tempat kelompok wanita-wanita itu di kaki bukit. Iya, memang itu yang paling dapat kita lakukan. Tunggu, uh, aku mendengar seseorang yang mendatangi tempat ini. Oh, jika aku tidak salah, itu adalah cucuku Kinanti. Uh, eh, tapi mengapa ia hanya seorang diri? Kinanti, ada apa? Apa yang terjadi dengan kakangmu Burangrang? Di mana dia sekarang? Kakang Burangrang pasti akan mendapat celaka. Dia telah terpikat oleh iblis wanita itu. Hei, siapakah yang kau maksudkan dengan iblis wanita itu, adik Kinanti? Siapa lagi jika bukan Nyai Kembang Hitam, pemimpin perguruan wanita-wanita jahat itu? Engkau salah, adik Kinanti. Sesuatu agaknya telah terjadi. Bibi Anting Wulan telah terlepas dari pengaruh siluman jahat itu. Dan dia kini, aku kira tidak lagi seperti dahulu. Dari mana engkau bisa mengatakan demikian? Itu mungkin karena wanita itu adalah sanak keluargamu. Kinanti! Tenanglah, Kinanti! Kinanti tersentak mendengar bentakan dari eyangnya. Dipandanginya wajah eyangnya. Ia menjadi tidak mengerti mengapa eyangnya juga menyalahkan dirinya. Karena ia mengetahui benar tujuan dari eyangnya naik ke atas puncak bangun itu adalah untuk pimpinan perguruan kembang hitam. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-29 dengan judul Reinkarnasi. Sampai jumpa.